Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Manduma Ushul Fiqhi wa Qawaidih. Sekarang kita akan baca pantun yang ke-69 perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allif sabahullah wa kullu man ridahu ghairu mu'tabar kamu berra'il fa'ilmuhu la yu'tabar. Kata beliau, setiap orang yang keridoannya itu nggak dianggap seperti orang yang sudah dilepaskan tanggung jawabnya maka dia tahu atau nggak tahu nggak dianggap contohnya gini orang punya hutang 50 ribu sama si B si A punya hutang 50 ribu pada si B si B mengatakan hutangmu tak hutangmu tak anggap lunas sudah Orang si A ini yang si A yang hutang ini ridho nggak ridho tetap lunas itu loh. Belum. Anak nggak ridho pokoknya tak bayar nggak bisa. Oh ya maksudnya. Jadi ridhonya dia atau nggak ridhonya itu nggak dianggap. Intinya dia sudah berlepas diri dari tanggung jawab. Si A pinjam uang si B 50 ribu. Seharusnya si A mengembalikan si B atau tidak? Hewa, mengembalikan untuk si B 50 ribu. Tapi si B bilang, udah ana maafkan. Ana maafkan, antum gak usah balikkan. Si A enggak ridho itu Ridho enggak ridho enggak dianggap itu. Paham belum? Yang dianggap apa? Sudah terangkat hukum pembebanan tanggung jawab tadi itu. Faham maksudnya nih? Faham ya? Enak barakallahu fikum seperti itu. Contohnya antum hutang di toko 100 ribu. Ada orang berbuat baik kepada antum. Nah, nanya kepada pemilik toko, si fulan punya hutang enggak? Ia punya. Berapa? 100 ribu. Akhirnya orang yang berbuat baik ini membayarkan hutang si fulan tadi 100 ribu. Si fulan tahu enggak? Enggak tahu. Ridho atau enggak? Ridho enggak ridho, tahu atau enggak tahu? Bukan urusan dia, yang penting sudah gugur hutangnya. Selesai. Faham maksudnya? Faham ini? Ayo, kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, hadhihi aidan qa'idatun muhimmah. Kata beliau, ini juga kaidah yang penting kata beliau. Kullu man la yashtarit ridahu fi ayyi tasarrufin fa innahu la yashtarat ilmuhu. Kata beliau, kullu man la yushtaratu ridahu fi ayyi tasarrufin fa innahu la yashtarat ilmuhu. Kata beliau, setiap orang yang tidak disyaratkan keridhaannya pada pada perbuatan apapun, maka sesungguhnya pengetahuan dia, taunya ataukah tidak itu tidak disyaratkan juga. Paham belum? Jadi na barakallahu fikum ini nanti contohnya mengenai orang yang punya hutang sudah dimaafkan sama enam orangnya, dimaafkan sama orang yang menghutangi. Yang dimaafkan tersebut ridha atau enggak ridha, tahu atau enggak, itu bukan urusannya. Paham belum? Nah, seperti itu. Intinya sudah apa? Terlepas diri dari tanggung jawab. Li'annahu idza kana li'tabar ridahu mansufun yaqa'u muqtadan nutqi ma'ahu sawa'un 'alima aw lam ya'lam radiya am lam yardha dikarenakan apabila keridhaannya itu saja apa enggak dianggap maka sudah apa mansuf ditiadakan atau gugur ya qaum muqtada an semata-mata ucapan saja itu sudah terjadi paham ya sudah dianggap Sawa'un alima aw lam ya'lam baik dia tahu atau enggak tahu radhiya am lam yardha ridha atau enggak tidak ridha. Li'annahu law arada law arada lam li'annahu law arada lam tuqbal mu'aradatuhu. Dikarenakan kalaupun seandainya dia itu nah barakallahu fiikum melawan atau menentang atau menolak maka tidak diterima penolakannya. Fa ilmuhu wa jahluhu sawa. Taunya ataukah tidak taunya dia itu sama. Paham ya? tahunya dia atau tidak tahunya dia itu sama. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu perhatikan baik-baik. Kenapa kok sama? Karena intinya ini namanya yang namanya apa? Al-ibra itu berlepas dari dari tanggung jawab atau dari tanggungan itu kalau ada orang yang sudah menjamin dia nah, hutang dia terjamin, sudah dianggap sah, dianggap lunas, itu nanti orang yang punya hutang ini mau enggak mau ridho atau enggak ridho itu enggak dianggap. Paham belum? Yang jelas tanggung jawab dia sudah selesai. Seperti itu. Dan seringnya kalau orang kayak gitu ridho nggak seringnya? Ridho nggak. kalau dia punya hutang mau dibayar orang lain ridho nggak, Ridho. Tapi kalau seandainya dia nggak ridho pun enggak dianggap itu loh. Kenapa? Karena sudah berlepas diri dari tanggung jawab. Tanggung tanggung jawab. Kita lihat sini. Misal contohnya al-mubra. Al-mubra itu berarti orang yang sudah dilepas dilepaskan dari tanggung jawabnya yakni ar-rajul alladhi alaihi dain. Contohnya orang yang dia punya hutang. Orang yang dia punya punya hutang au ayu hakin karena atau dia punya hak kepada orang lain hak apapun idza qala lahu talib kalau si peminta penagih hutang itu mengatakan kepada dia paham ya ada orang punya hutang kemudian si penagih hutang ini ngomong sama dia abra'tuka min dainik Aku sudah anggap kamu ini berlepas diri dari hutangmu. Lunas itu loh, aku anggap lunas sudah. Nah, di sini sekarang huna yabra al-matlub min hadad Di sini orang yang dimintai hutang, yang dimintai hutang maksudnya yang ditagih hutangnya, itu sudah berlepas diri dari hutang tersebut. Karena apa? Si penagih sudah maafkan. Aku anggap kamu sudah apa? Berbara'ah, berlepas diri dari hutangmu. Maksudnya apa? Lunas. Amalum. Ah, nah, sekarang secara sah orang yang berhutang ini sudah enggak dianggap punya hutang lagi. Sawa'un radhiya am lam yarda. Baik dia tuh ridha atau enggak rido, tetap apa? Tetap na'am barakallahu fikum dia tetap bahwa tetap dia na'am barakallahu enggak dianggap nya atau enggak nya. Paham maksudnya ya? Yang jelas dia sudah terangkat kewajiban membayar hutang karena sudah dimaafkan dari itu. Maafkan salah ini? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi Ammalau ammalau. Nah barakallahu fikum wahabahu syai'an. Adapun kalau seandainya dia menghadiahkan sesuatu, perhatikan menghadiahkan sesuatu, nah barakallahu fikum, apa? Hmm. Menghadiahkan sesuatu, fala yadkhul fi mulkihi illa idza Maka tidak akan masuk kepada pemilikan dia, karena kekuasaan dia kecuali apabila dia ridha. Ini kalau menghadiahkan ya, kalau menghadiahkan. Li'anal hibata ainun qa'imatun li nafsiha karena hadiah itu, pemberian itu adalah suatu zat yang berdiri dengan sendirinya. Paham belum? Jadi kalau ada orang mau hadiahkan itu kan terkadang orang yang kasih hadiah itu atau tidak itu. Mau atau enggak? Paham ya? Nah, kalau itu dianggap karena kadang orang dikasih hadiah, nah kalau dipaksa juga enggak mau dia. Kita lihat, fala min qabuliha idza wa'nam idza Nah barakallahu fikum idza wahabat ila idza buhibat ila syakhsin. Maka harus dia menerimanya apabila apa? diberi hadiah kepada orang pada seseorang. Nah, maksudnya kenapa kok harus menerimanya di sini? Nah barakallahu fikum dikarenakan yang namanya hadiah itu barakallahu fikum, itu memang ada hadis yang mengenai hadiah itu tidak boleh tolak itu ya walaupun hadisnya lemah sebenarnya tergantung sih sebenarnya kalau hadiahnya halal enggak masalah terima ya. Nam cuman kalau hadiah itu hadis yang lemah itu enggak boleh dijual belikan, enggak boleh dihadiahkan orang lain lagi itu enggak benar. Kalau sudah jadi hadiah, ya, jadi hadiah dan milik kita. Hadiah yang diberikan itu milik kita, milik orang yang mendapatkan hadiah tadi itu. Mau dijual, mau dikasih ke orang lain enggak masalah. Paham ya? Nah, kalau ada, ada punya mana la tuba wala tuhda. La tuba wala tuhda enggak boleh dijual, enggak boleh dihadiahkan lagi itu enggak benar. Paham belum? Contohnya antum misal dapat hadiah mobil. Boleh enggak antum jual? Boleh. Antum hadiahkan orang lain lagi? Enggak masalah. Paham ya? Dan itu kan apa barakallahu fikum sudah hak dia gitu loh. Paham ya? Jadi hadis yang lafadznya kalau antum pernah dengar, kalau pernah dengar ya hadis yang lafadznya bahwasanya pemberian atau hadiah itu la tuba' wa tuhda itu hadisnya lemah ya. Ewa, ya, hadiah itu bebas mau antum jual, mau antum gunakan sendiri atau antum hadiahkan orang lain tidak masalah. Nah, itu yang namanya hadiah seperti itu. Kita lihat sini. Ana ulangi lagi ya, amalau wahabahu syai'an. Adapun kalau seandainya dia memberikan hadiah kepada seseorang suatu hadiah, fala yadkhul fi namfi mulkihi illa idza radiya. Maka tidak akan mas tidak akan masuk kepada na barakallahu fikum ini kalau milik kepemilikannya. La yadkhul fi milkihi illa idza radiya. Tidak akan masuk pada kepemilikan dia, milik dia kecuali apabila dia ridha. Li'anna al-hibah ainun qa'imah bi nafsiha. Karena yang namanya hadiah itu, na barakallahu fikum, adalah apa? Adalah pember, namanya hibah pemberian itu adalah apa? Sesuatu yang berdiri dengan sendirinya. Maksudnya itu bukan sesuatu yang ma'nawi gitu ya, sesuatu yang berdiri, berdiri sendiri ya. Falabudda min fala budda min qabuliha idza wibat ila syakhsin. Maka harus diterima hadiah tersebut apabila dihadiahkan kepada seseorang. Amal ibra fa huwa raf'u wasfin fi dhimmah. Adapun ibra, ibra itu menganggap sudah sah menganggap berlepas diri dari tanggungan ibrok namanya ya. al ibrok itu maksudnya adalah berlepas diri tanggung jawab atau dari tanggungan fahuwa raf'u wasfin fi dhimmatin, yaitu mengangkat menghilangkan sifat yang ada pada tanggungannya. Orang kalau berhutang sifatnya apa sifatnya? Dia punya tanggung jawab membayar hutang. belum? Itu sifat yang ada pada orang yang nah fikum berhutang. Nah, kemudian kalau seandainya dia belum melunasinya, dia masih bertanggung jawab untuk membayar hutang. Nah, ternyata si penagih hutang ini memaafkan. Ana maafkan hutang antum yang 5 juta itu enggak usah dibayar aja. Anak ikhlaskan, pokoknya antum sekarang tenang belajar, enggak usah mikir hutang 5 juta itu. Ana maafkan. Secara dohirnya sudah sah, dia sudah berlepas diri tanggung jawab tadi itu. Sifat hutangnya sudah enggak ada lagi. Paham Walaupun dia wah ana enggak Anda. Enggak dianggap dia ridho enggak ridho, tahu atau enggak tahu enggak dianggap dia. Faham maksudnya ya? Intinya yang dianggap apa? Sudah berlepas diri dari tanggungan. Naam. Wa bayanu dzalik anna anna gharimi Ini contohnya ya. Wa bayanu dzalik penjelasan mengenai hal, mengenai hal tersebut adalah anna gharimi mudanyan li. Naam. Bahwasannya tanggungan hutangku, nabar Allah fikum itu telah dihutangkan untukku. Kita lihat, wahadal hurm na'am dan tanggungan hutang ini wasfun fi adalah sifat yang berada di tanggung jawabnya, di bawah tanggung jawabnya. Ya enggak tanggungan hutang ini. Fa idza abra'tahu dain bari'a sawa'un radiya am lam Kemudian apabila kamu sudah menganggap selesai, menganggap berlepas diri orang tersebut dari hutang, bari'a maka orang tersebut telah apa? Telah berlepas diri. Baik dia ridha atau enggak ridha. Paham belum? Paham soalnya ya? Dia ridha atau enggak ridha kalau si penagih hutang sudah mengatakan tak maafkan, sudah teranggap lunas. Itu nanti orang yang sudah nah barakallahu fikum dianggap lunas nanti ridha enggak ridha, enggak dianggap. Jam jelas sudah selesai hutangnya. Li'annani as, nah, li'annani asqattu dainah, karena sesungguhnya aku telah menggugurkan hutangnya warafatul wasfa alladhi fi dhimmatih dan aku telah mengangkat menghilangkan sifat yang ada di tanggung jawabnya wa huwa annahu gharim yaitu bahwasanya dia adalah gharim orang yang nah barakallahu fikum punya tanggungan hutang paham maksudnya jadi kalau ada orang punya tanggungan hutang taruhlah dia punya tanggungan hutang 5 juta sama si penagih hutang dimaafkan ana maafkan enggak usah bayar aja udah biarin 5 juta tak maafkan atau enggak usah bayar enggak usah ganti nam ikhlas karena Allah taala Kemudian si penghutang tadi itu sudah berlepas diri atau belum? Sudah dianggap berlepas diri. Karena sudah apa? Sudah di na barakallahu fikum disahkan oleh si penagih hutang tadi itu. Faham soal gambaran ini ya? Faham belum gambarannya itu? Nah, jadi kesimpulannya itu kalau orang hutang itu kan aslinya wajib bayar, wajib mengembalikan. Tapi kalau dia ternyata orang yang dihutang itu sudah maafkan, eh, sudah menganggap lunas, ya udah orang yang berutang tersebut sudah berlepas diri dari tanggung jawab. Mahum ini? Mahum insyaallah Ibrahim? Mahum insyaallah? Eh, na'am barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azdani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan lagi. Wa nadhiruh yang semisal dengan itu contohnya, law kana insanun yatlubu mi'a na'am buril Kalau seandainya ada orang meminta kepadaku 100 sa' gandum pertengahan. Gandum pertengahan berarti gandum yang enggak terlalu baik atau jelek ya pertengahan. Fa itu ilaih bi mi'at sa' burjanyid. Kemudian aku datangkan, aku kasih dia 100 sa' tapi gandum yang bagus. Mintanya apa? Mintanya gandum yang pertengahan. Ternyata didatangkan dikasih gandum yang bagus 100 sa'. Wa Kemudian dia mengatakan la akbal jajat. Aku enggak mau kalau gantungnya yang bagus. Uridu waston. Aku ingin yang pertengahan saja. Paham ini? Jadi ada orang minta ke toko, ana mau minta bur yang pertengahan saja. Ternyata ditatangkan bur gantung yang bagus. Orang tadi yang minta tadi mengatakan la akbal jajit aku enggak nerima kalau burnya yang bagus. dua wastan aku pengen yang pertengahan saja. Nah, kul kita katakan yalzamuhu an yakbal jajit. Harus dia menerima yang bagus. Kenapa? Li'annani a'taituhu nasibah mausufan bisifatin walam U'tih ainan hatta aqul la budda min Kenapa kau harus terima di sini? Dikarenakan aku memberikan kepada dia nasibah bagian dia. aku memberikan kepada dia itu bagiannya dia. Mausufan bi yang disifati dengan suatu sifat walam u'tih ainan dan aku tidak memberikan apa? Nah, barakallahu fikum benda tersebut setelah datnya hatta aku sampai aku mengatakan la budda min Sampai aku bisa mengatakan harus dia menerimanya bal innana a'taituhu sifatan fil waqi' akan tapi kami atau akan tapi aku hanya berikan kepada dia tuh sifat yang ada pada kenyataannya fayalzamahu al fayalzamuhu al-qabul maka dia wajib menerima sifat tersebut wa hadza min jihati ta'lil zahir ini dari sini alasan tuh nampak sekali maksudnya gini Nampak Allah fiqom. ini orang datang ke toko meminta agar didatangkan satu sak buruh pertengahan, gandum pertengahan. Ternyata dia malah menunjukkan mendatangkan menunjukkan gandum yang apa? Yang bagus itu loh. Paham ya? Kemudian mengatakan aku enggak terima yang bagus. Aku enggak terima yang bagus. Aku inginnya yang pertengahan. Di sini, nah barakallahu fikum, lafadznya apa? Dia harus menerima yang bagus tadi itu. Kenapa kalau demikian? Karena yang dia kasihkan kepada dia itu semua sifatnya. Paham ya? Nah barakallahu fikum sifat tertentu Nah barakallahu film dan tidak memberikan datnya gitu loh. Paham ya? Yang bagus seperti ini, eh, yang jelek seperti ini, yang pertengahan seperti ini. Nah, untuk dia menerima sifatnya enggak masalah sifatnya, tapi itu beli barangnya kan enggak harus. Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi sisi yang lain biar tambah jelas. Wa min ziyatin ukhra naqul dan dari sisi yang lain kita katakan innahu la yumkin an Naam yarudda at-tayyib badalan 'anil wasat illa li safahatih. Ini barakallahu fikum. Kalau kita perhatikan kisahnya ini sebenarnya bukan jual beli tapi pemberian. Faham lo Bang? Bukan jual beli tapi pemberian ya. Tadi anak sebutan jual beli ternyata tidak sambung. Ini, ini adalah pemberian. Ada orang minta 100 sak gandum yang jelek, gandum pertengahan. Dikasih 100 sak gandum yang bagus. Orang kalau berpikir cerdas, itu mintanya jelek, mintanya pertengahan dikasih yang bagus mau enggak dia? Dikasih yang bagus. Nah, itu. Itu kisahnya yang benar ya. Yang tadi itu bukan jual beli tapi orang minta, "Pak, ana minta 100 sok, Pak." 100 sok apa? 100 sok gandum yang petengan saja. Ternyata sama bapak ini dikasih 100 sok gandum yang bagus. Lah kok dia malah nolak? Itu kebodohan atau bukan? Bukan seperti itu. Bentuk kebodohan orang itu kalau mintanya jelek, mintanya petengan dikasih yang bagus, itu enggak nolak. Paham ya? Enggak nolak. Nah, itu kalau orang yang cerdas. Paham ya? Tapi kalau ternyata dia kalau fikum minta yang nah bagus dikasih yang jelek biasanya marah-marah. Tapi kalau ini mintanya pertengahan dikasih yang bagus. Kita lihat, makanya ini sebutkan di sini apa? Innahu la yumkin an yarudda tayyib badalan anil wasat. Dikarenakan enggak mungkin dia akan menolak yang bagus, eh? Nah barakallahu fikum sebagai pengganti dari yang pertengahan tadi. Illa li safahati kecuali kalau kebodohan dia. Nah, Wa tasarrufu as-safih ghair maqbul. Kemudian perbuatan orang yang bodoh itu enggak diterima. Mintanya pertengahan dikasih yang bagus kok nolak. Faham belum ini, Bang? Ya, nah barakallahu fikum ini kisahnya seperti itu. Idzan jika demikian, hibatul awsaf la yustarat fiha al-ridha. Pemberian yang yang apa yang berisikan sifat-sifat barang tersebut la yustarat tidak disyaratkan fiha ridha, enggak disyaratkan harus ridha orangnya. Wa izalatul awsaf Nah, dan menghilangkan sifat-sifat tersebut wahia al-ibra. Ibra itu berarti menghilangkan sifat ha, secara total. Contohnya dia sifatnya harus bertanggung jawab terhadap hutang. Dianggap lunas, dianggap sah, dimaafkan. Berarti ya, sifat hutang tersebut dah hilang, gitu loh. Paham ya? Nah, la yushtarat fiha ridha aidha. Itu enggak bisa ridha juga. hadi qaidatul madhab ini kaidah apa? Kaidah suatu madhab. Maksudnya gini, Antum ketika punya hutang kemudian dimaafkan sama orang lain, nggak usah bayar hutangnya, anggap lunas. Itu antum ridho nggak ridho itu nggak dianggap itu loh. Yang dianggap apa? Sudah terangkat tanggung jawabnya. Udah itu aja. Sudah terangkat tanggung jawabnya. Nah, mahum misalnya ya. Ya, na'am. Faham ya? Wa ala hadha fa hal yusaratu ilmul mubra' Berdasarkan penjelasan ini apakah disyaratkan orang yang dilepaskan tanggung jawabnya tadi harus tahu. Antum punya hutang di toko, punya hutang di toko 100 ribu misalkan. Dimaafkan sama orang. Ya, dilunasi sama orang. Apakah orang yang punya hutang ini harus tahu kalau dia dimaafkan? Enggak harus kan? Enggak harus tahu. Tiba-tiba kita membayar hutang sudah enggak ada. Ya, kita membayar hutang ternyata sudah dimaafkan kan enggak tahu enggak harus. Tahunya itu enggak harus gitu loh ya. Perlu diperhatikan itu ya. Kita lihat sini. Naam. Bimakna annani law qultu li jama'atin hauli dengan makna bahwasanya kalau seandainya aku mengatakan kepada sekelompok jamaah di sekelilingku, ishadu anni abra'tu fulanan min ad-dain alladhi alaih. Ya, perhatikan ini. Jadi maknanya berarti aku ini ngomong sama se sekelompok jamaah yang ada di situ, sekelilingku, ishadu saksikanlah anni abra'tu fulanan min ad-dain. Aku sudah apa? Sudah memaafkan sudah menganggap berlepas diri fulan tersebut dari hutangnya. apa belum ini? Ayo. Alati alai. Jadi si fulan tersebut sudah enggak punya hutang dengan anak. Apakah perlu harus kayak gitu itu loh? Atau semata-mata dia ngelunasi sudah cukup? Dan lihat. Wa maratul ayyam wal a'wam, kemudian berjalannya waktu, berjalannya hari-hari dan tahun demi tahun, summa atal matlub, kemudian datang orang yang penagih hutang wa qala hadza maluk. Ini uangmu. Faqala talib kemudian si penagih hutang mengatakan qad abra'tuka qabla ashr sinin. Masya Allah. Aku sudah memaafkanmu hutang tersebut. Nah, barakallahu fikum 10 tahun yang lalu. Faham belum? Qala ma'alim tu dia mengatakan, "Wah, ana enggak tahu. Hal yasihul ibra'? Apakah pelunasan ini penganggapan eh, pengangkatan apa? Nah, pengangkatan tanggung jawab ini sudah dianggap sah. Paham belum ini? Jadi si fulan itu punya hutang. Paham ya? Punya hutang, taruhlah 10 juta. Pahami dulu ya 10 juta. Sudah selesai? 10 juta. Punya hutang di toko 10 juta. Ada muslim lewat. Lewat muslim ini kenal dengan si fulan tadi itu. Si fulan punya hutang di toko ini enggak? Punya. Berapa ya? 10 juta. Ini tak kasih, tak lunasi hutang si fulan itu. Tak lunasi, tak bayar 10 juta. Tapi enggak usah ngomong sama si fulan Maklum. Nah, si fulan ternyata apa? Sudah janjian sama pemilik toko. Janjiannya kapan? Janjiannya setelah sebulan akan dibayar 10 juta tadi itu. Begitu datang sebulan, begitu datang nam ah, eh, barakallahu fikum sudah sampai satu bulan, orang yang hutang tadi datang ke toko. Pak, ini Pak, Ana mau bayar hutang 10 juta kemarin. Kata pemilik toko, hutang antum dari lunasi. Siapa yang lunasi? Si fulan. Kapan? Setengah bulan yang lalu. Nah, Anak nggak tahu ya kata kata yang hutang tadi itu. Nah, tahunya nggak tahunya ini dianggap atau tidak? Nggak dianggap. Yang dianggap bahwa sudah lunas hutangnya selesai. Senang nggak kira-kira seperti itu? Senang gitu loh. Ridho nggak ridho tetap sudah dianggap lunas. Wah, anak nggak ridho pokoknya tak bayar lagi. Ya nggak mungkin. Paham ya? Sudah dilunasi hutangnya malah mau, mau bayar lagi. Paham belum ini? Paham soalnya? Ini paham ya insyaallah ya? Terjadi nggak seperti ini, Bang? Terjadi, terjadi ya. Kadang orang punya hutang, kasihan, kemudian kita anggap lunas sudah. Paham ya seperti itu ya terjadi seperti itu. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum. Naqul kita kan sah ya sih Li'anna ridha al-mubra laisa bisyartin. Karena keridhaan orang yang dianggap apa? Nam terlepas diri dari tanggung jawab tadi itu bukan syarat. Sawa'un alima am lam ya'lam. Baik dia tahu atau enggak tahu, fa innahu sayartafi' ad-dain an dhimmatih maka sungguhnya nam barakallahu fikum akan terangkat hutang tersebut dari tanggung jawabnya karena sudah dimaafkan mafhum insyaallah handalah mafhum aywa seperti ini terjadi enggak seperti ini ada enggak terjadi seperti ini kejadian seperti ini ada kejadian seperti ini banyak sekali nah si fulan membayarkan hutang si fulan misalkan si fulan yang dibayarkan hutang itu tahu enggak tahu bukan urusan dia yang penting hutang lunas selesai Paham belum? Nah, kadang udah kaget juga kan. Nah, barakallahu fikum, Pak. Nah, kemarin anak hutang di toko ini berapa ya? Nah, misalkan waktu itu seingat anak 5 juta. Ini Pak, anak bayar kemarin. Oh, udah Mas, sudah ada yang bayar Mas. Kadang terjadi seperti itu ya. Siapa yang bayar? Anak enggak tahu loh padahal kata si orang yang hutang tadi. Bukan bukan syarat dia tahu enggak tahu bukan syarat gitu loh. Intinya sudah lunas hutang di toko tersebut selesai. Mungkin nggak dia enggak ridho anak enggak ridho pokoknya Pak, pokoknya tak bayar Pak lima juta lagi Pak. Mungkin nggak dia yang ngomong gitu. Mungkin nggak? Sangat tidak mungkin karena 5 juta itu banyak itu loh. Sudah dimaafkan ya alhamdulillah itu. Paham belum nih? Ayo na'am barakallahu fikum. Kalau dia nekat, pokoknya enggak ridho, Pak. Pokoknya harus bayar sekarang hutangnya, itu enggak mungkin. Jarang sekali yang mau kayak gitu. Paham ya? Kalau dari lunasnya udah dianggap lunas. Kita lihat lagi. Hadza wa taqrilu madhhab fi hadzal masalah. Inilah na'am barakallahu fikum. Na'am ketetapan madhab Hanabilah dalam permasalahan ini. Wa madhabul Imam Malik anahu la yabru hatta ngam yakbal. Ini. Madhabnya Imam Malik tetap tidak berlepas diri. Tidak bisa terlepas dari tanggung jawab hatta sampai dia menerima. Jadi kalau dibayarkan hutang orang lain enggak sah itu loh. Paham belum? Dia harus membayar sendiri. Si A punya hutang sama si B, si C yang ngelunasi hutangnya si A, enggak dianggap. Harus si A bayar sendiri. Paham belum? Ini ini Imam Malik seperti itu. Kalau Madhab Ahmad tadi bagaimana? Intinya selama ada orang yang bayarkan hutang walaupun si A enggak tahu, paham ya? A, B, C. Si A punya hutang kepada si C. Eh, si B. Si C melunasi hutang si B tanpa si pengetahuan si A. Ini menurut Madhab Muhammad Ahmad sah. Sebelum, Karena tahu enggak tahu, ridho enggak ridho bukan syarat. Mahum. Kalau pendapatnya Imam Malik, madhabnya Malik, Malikiyah, itu syaratnya apa? Si A harus bayar langsung pada si B menerima. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat. Wa madhhabul Imam Abu Hanifah annahu yabra illa in radda. Hmm. Madhabnya Abu Hanifah dia dianggap sudah berlepas diri dari tanggung jawab kecuali kalau dia menolak. Eh, menolak enggak usah itu. Jangan misalkan. Wa huwa al rajih ini pendapat yang kuat alladzi tatma'in lahun nafas ini adalah pendapat yang kuat yang jiwa itu tenang dengan pendapat tersebut, li'annal mubra qad yaruddul ibra bi hujjah annahu law qabila law asyaka law nam eh, la ausaka an yakuna al mubri bi kasra yamunu alaihi bidzalikal ibra ba'da dzalik. Penting ini juga. Inilah pendapat yang kuat kata beliau. Nah, bahwasanya inilah pendapat yang yang dapat jiwa itu tenang dengan pendapat tersebut. Apa pendapat tersebut? Kenapa kok seperti itu? Pendapat Imam Abu Hanifah kok yang dikuatkan? li'annal mubra dikarenakan orang yang sudah di di apa dianggap berlepas diri dalam jawab tadi itu barakallahu fikum orang tersebut nah qad yaruddul ibra terkadang orang itu nolak nolak untuk dilunasi gitu loh dengan dalil kalau seandainya dia menerima pelunasan tersebut khawatir suatu ketika apa orang yang melunasi tadi punya apa punya nah semacam semacam jasa semacam balas budi gitu loh jangan-jangan ada udang di balik batu itu loh Paham belum? Jangan-jangan ada udang di balik pelunasan tersebut. Paham belum? Jangan-jangan ada keinginan itu Ternyata benar ada keinginan. Karena apa? Karena tahun depan ada pilkada itu loh. Paham belum? Jadi dia ngasih lunasi hutang itu tujuannya apa? Biar tahun depan dia nyoblos yang lunasi itu. Berarti ada udang di balik batu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang yang ingin dilunasi hutang itu terkadang nolak itu loh. Jangan siapa yang lunasi? Si fulan. Kalau si fulan anak nggak mau. Karena si fulan ini maju dalam pilkada tahun depan kemungkinan besar dengan pelunasan tersebut ada udang di balik batu. Faham belum makna ada udang di balik batu? Antum, faham belum? Eh, faham maknanya? Ada udang di balik batu paham maknanya? Apa artinya? Katanya paham. Makna ada udang di balik batu antum paham enggak? Apa maknanya? Apa? Apa maknanya? <laughs> antum Paham nggak maknanya ada udang di balik batu? Antum? Paham nggak? Antum paham nggak makna ada udang di balik batu? Apa maknanya? Yang simpel aja, usah panjang lebar. Apa? Sampaikan. Ada keinginan dari sesuatu. Itu sudah masuk juga, teman yang lebih menyentuh lagi. Ada maksud tertentu di balik pemberian tersebut. Itu lebih mudah dipahami. Makna ada udang di balik batu itu, ada keinginan tertentu di balik apa? pemberian tersebut. Paham belum? Nah, karena biasanya enggak ngelunasi kok ini ngelunasi, ternyata tahun depan ada pil kadal tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum biar nanti coblos awatnya itu itu loh. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum kata beliau karena terkadang orang yang hendak dilunasi tersebut menolak gitu loh, menolak untuk dilunasi dengan hujah bahwasanya kalau seandainya dia menerima pelunasan tersebut khawatir kalau ternyata orang yang melunasi tersebut ada semacam balas budi. Nah, barakallahu fiikum wa hadza la syakka annahu yu'assir ala nafsi, na'am, ala nafsiyatil mubra'. Maka yang seperti ini enggak dilakukan lagi akan berpengaruh kepada apa? jiwa orang yang dilunasi tadi itu. Fahadha wal qaul rajih annahu idza lam yarda al mubra' bil ibra' fa innahu la yathbut al ibra'. Masyaallah ini yang kuatkan. Ini berarti apa? Kata beliau, inilah pendapat yang kuat. Apabila orang yang hendak dilunasi tersebut tidak ridha, maka apa? Na barakallahu fikum pelunasan, pelunasan tersebut tidak di tidak dianggap. Kalau yang dilunasan, dilunasi tadi tidak ridha. Lakinnana masyaina fil tamsil ala masyhur min al-madhhab. Tapi kita tadi itu berjalan Eh, berjalan pada contoh-contoh tadi itu sesuai dengan pendapat yang masyhur, sesuai dengan pendapat masyhur yang ada pada madhab Hanabilah. Faham ya? Kesimpulannya kalau nggak ridho ya udah gitu loh. Tapi kalau ridho nggak masalah. Karena orang terkadang nolak itu sebabnya khawatir. Khawatir kalau ternyata apa? Di balik pelunasan tersebut ada maksud tertentu. Wa illa hukum asalnya sah-sah sah, sah. aslinya. Naam, seperti itu. Ikhwan fi din azza wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi. Imra'atun talaqaha zawjuha. Ada seorang wanita diceraikan oleh suaminya. Wa madha 'ala talaqihi salata ashhur. Kemudian berlangsunglah, berlalulah eh, di balik perceraian tersebut tiga bulan. Berlalu tiga bulan ya. Eh, ada orang diceraikan, nah barakallahu fi seorang wanita ceraikan suaminya, kemudian apa berlangsung perceraian tersebut tiga bulan. Wa kanat tahid fi kulli syahrin haidah. Penting ini tiga bulan tersebut setiap bulannya dia haid. Paham ya? Nah, barakallahu fikum di masa tiga bulan tersebut setiap bulannya dia haid. Yakni maksudnya ata 'alaiha salata na'am haid. Mendatangi wanita tersebut tiga kali haid. Ya kan tiga bulan berarti tiga kali haid kan? Setiap bulannya haid. Kalau tiga bulan berarti berapa kali haidnya? Alhamdulillah tiga kali. Fahal tantahi iddatuha wahiyya lam ta'lam? Ta apakah sudah dianggap habis masa iddahnya dalam keadaan dia tak tidak tahu? Nah, kalau na'am. Kita katakan iya. Li'anna ridhaha khairu mu'tabar. Karena keridhaan dia itu enggak dianggap. Fa ilmuha laisa bimu'tabar. Maka tahunya dia atau tidak tahunya dia enggak dianggap. Yang dianggap apa? Yang dianggap yang dianggap tiga kali haid. Paham belum? Masa iddah kalau pertolak pertolak itu maksudnya apa? Perceraian. Satu kali perceraian tolak satu, itu masa iddahnya tiga kali haid. Ya enggak? Karena enggak boleh ketika orang menceraikan dalam keadaan dalam keadaan haid enggak boleh nunggu suci dulu. Ketika suci enggak boleh berhubungan badan, baru dia mengatakan anti talak kamu aku cerai. Kenapa kok nunggu suci dulu kemarin? Kenapa tujuannya? Untuk memastikan bahwasannya dia itu apa? Hamil atau tidak. Karena enggak ada orang hamil haid itu enggak ada, Enggak ada kisahnya, enggak ada ceritanya. Paham ya? Ada atau enggak, Bang? Atau Enggak tahu? nggak Enggak ada kisahnya. Perempuan lah kalau hamil itu enggak haid. Berarti menunjukkan ketika tolak yang syar'i, tolak yang sunni, tolak bid'i harus dipahami. Tolak bid'i yaitu menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Itu tolak bid'i namanya. Tolak syar'i ketika dia suci sebelum berhubungan badan dia ceraikan. Tolak namanya tolak. Nah kalau fikum. Eh, Ayo na'am. Namanya tolak apa? Namanya tolak syar'i, tolak sunni namanya. Jadi ketika suci sebelum berhubungan badan baru dia ceraikan. Karena untuk nunggu nunggu memastikan dia hamil atau tidak. Karena nanti kalau hamil hukumnya lain. Kalau hamil masa iddahnya sampai kapan? Sampai dia melahirkan. Kalau dia tidak hamil masa iddahnya tiga kali haid tadi itu. Mahum salah nih. Di balik itu ada hukum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, kita lihat sini, di perempuan itu tahu nggak tahu kalau jadi tiga kali haid udah masa iddahnya habis. Nah Ini tolak satu. Wa aksu hadir kaidah lawan daripada kaidah ini lawannya apa? Na'am barakallahu fikum yaitu apa? Man ridho mu'tabar halis syarat ilmu. Sekarang kalau keridhaan dia itu dianggap keridhaan dia itu dianggap apakah disyaratkan harus mengetahui? Dia ridhonya itu kalau dia ridho atau enggak ridho dianggap. Apakah harus dia mengetahuinya? Naqul na'am ya. Li'annahu la yumkin an yardha majhul. Karena enggak mungkin orang itu ridho dengan sesuatu yang enggak diketahui itu loh. Paham belum? Nah, antum kalau ridho itu dengan sesuatu yang diketahui atau yang tidak diketahui? Hah? Yang diketahui atau yang tidak diketahui? Yang diketahui. Contohnya gini handalah contohnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum antum dijodohkan sama orang tua kepada perempuan yang enggak diketahui perempuannya. Antum mau enggak sama fulana? Fulana siapa? Enggak oh, tahu, enggak ada wujudnya, enggak nampak wujudnya juga, orangnya datang atau enggak. Pokoknya kemudian itu benar-benar manusia atau bukan misalkan. Contohnya aja, contoh. Mau lihat ya contohnya. Mau enggak kira-kira antum? Hah? Mau nggak? Nggak mau karena sesuatu yang nggak diketahui gitu loh. Belum. Antum mau nggak beli ikan anak? Di mana di kolam nih? Jumlahnya berapa? Anak juga nggak tahu jumlahnya berapa katanya. Pokoknya antum harus ridho kalau beli beli kalau enggak enggak itu. Enggak bisa. Orang ridho itu karena tahu. Paham ya? Kalau enggak tahu tidak bisa dia ridho. Kita lihat sini. Fakullu man ridahu mu'tabar fa ilmu mu'tabar. Maka setiap orang yang keridhaannya itu dianggap, maka taunya dia itu, ilmunya dia itu dianggap juga. Dia harus tahu gitu loh apa yang mau diberikan, apa yang mau dibeli. Illa an yunib ghairahu munabah. Nah, mana bahwa atau munabah artinya apa? Kecuali kalau dia menyuruh orang lain menggantikan dia. Kalau kecuali kalau dia nyuruh orang lain menggantikan posisi dia, fa innahu la ilmu. Maka yang seperti ini tidak disyaratkan ilmunya. Tidak disyaratkan apa? Dia harus mengetahui. Contohnya gini. Eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini anak mau jual, Pak. Jual apa? Jual madu asli, panenan kemarin katanya. Nah, yang mau beli ini, dia mau beli ini dia nggak pergi. Mewakilkan orang lain, tolong antum yang pergi yang ngecek ke sana. Paham ya? Nah, si pembeli ini kan nggak tahu. Tapi yang diwakilkan itu tahu gitu loh. Kalau wakilnya seperti itu berarti otomatis wakilnya sudah cukup itu loh, mengetahui keadaan madunya asli atau tidak. Amlum. Nam jangan-jangan madunya palsu misalkan itu. Kita lihat lagi. Barakallahu fikum. Misal contohnya idza idza wakalta rajulan an yashriya li sayyaratan aw aghradan. Contohnya apabila engkau mewakilkan salah seorang, nah engkau mewakilkan salah seorang, nah barakallahu fikum untuk membelikan mobil. Perhatikan ini ya. Atau agrodon atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Agrod itu kebutuhan-kebutuhan yang lain. Wa analam a'lam hadil agrod. Ewa, ini. Dan aku nggak tahu kebutuhan-kebutuhan lain ini apa gitu loh. Fala ba'sa nam falabak fala ba'sa maka enggak masalah li anni aqamtu hadzal rajul muqami. Nah, dikarenakan aku kedudukannya apa? Menduduki tempatnya orang tersebut Nah, barakallahu atau dikarenakan aku mendudukkan orang tersebut seperti kedudukanku. Jadi walaupun aku nggak tahu nggak masalah. Karena apa? Yang penting si fulan yang disuruh tadi tahu itu loh. Faham belum? Yang tahu itu kan yang diwakil yang disuruh tadi itu. Faham maksudnya? Si A punya uang, mau beli Avanza, nyuruh si B, si B, tolong antum belikan mobil Avanza yang second, yang model terbaru. Paham ya? Si A nggak pergi, Si B yang pergi, si B tahu mobilnya, ngelihat mobilnya, ngecek fisiknya, dicoba maju mundurnya bagus, paham ya? Kemudian banyak masih ori semuanya, the dealer masih bagus semua, paham ya? Nah, belum apa? Belum ada nah BB-nya situ bongkar pasang belum ada, pokoknya masih ori lah. Tapi si A kan nggak tahu, si A. Yang lihat si B, cukup atau tidak? Cukup karena si B perwakilan. Paham belum? Nah, seperti itu. Ya namanya perwakilan ya upayakan amanah gitu ya. Jangan sampai perwakilan ini ternyata punya apa? Sudah punya niat buruk dengan apa? Pemilik mobil. Wah nanti kita kasih yang jelek aja. Itu nggak boleh. Nah, kita lihat sini. Rajulun tazawwaja libnihi al-aqil al-baligh bi ghairi ridah wala tawqilih. Rajulun ada orang tazawwaja menikahkan anaknya yang sudah dewasa berakal tanpa keriduan dia dan tanpa nawar kalau fikum perwakilan juga. Hal yasul akad apakah akadnya dianggap sah? Al jawab la. Jawabannya la. Kenapa? Li'annahu yustarat ridhaz zauj. Dikarenakan yang namanya pernikahan itu syaratnya apa? Suami harus ridho. Jadi enggak boleh paksaan dalam pernikahan enggak boleh. Antum harus mau dengan sama fulana enggak boleh dipaksa gitu. Ya fulan, maupun Bang ini, ya fulan antum harus mau dengan si fulana, paksaan enggak boleh. Ya fulana anti harus ridho dan mau dengan si pulang nggak bisa. Yang namanya pernikahan itu apa sih pernikahan itu? Harus saling ridho agar terwujudkan keluarga yang bagaimana? Ya sakinah mawaddah warahmah. Paham ya? Udah yang berapa kali ini ya? Udah lima kali ya. Ya masalah. Maksudnya apa? Untuk terwujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah harus saling ridho gitu loh. Kita lihat sini. Kalau beliau lah enggak dianggap. Li'annahu yustaratu ridha zaud karena suami ridho. wahuna lam na'lam Di sini kita belum tahu ridhonya keinginan ridhonya dia mau atau tidak itu. Lakin sabaqa Naam anna ba'dal ulama yaqul akan tapi dah lewat pembahasannya bahwasanya sebagian ulama mengatakan inna hadza min babit tasarrufil fuduni Bahwasanya ini termasuk bab ikut campur urusan orang lain. Paham ya? Tasarruf fuduli itu maksudnya ikut campur urusan orang lain. Lah mau pernikahan itu urusan siapa? Bapaknya atau anaknya yang mau nikah itu? Anaknya atau bapaknya? Anaknya kok bapaknya maksa? Berarti kan ikut campur urusan orang lain gitu loh. Paham ya? Jadi anaknya ridho. Kalau anaknya enggak ridho kalau dipaksa untuk menikah enggak diperbolehkan. Wa annahu idza ajazahu al-ibn fala ba's. Tapi kalau dia mengizinkan, nah barakallahu fikum barulah tidak masalah. Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Atau ini di kasusnya dibalik juga enggak masalah. Maksudnya bagaimana? <clears throat> Maksudnya bapaknya yang enggak ridho untuk menikahkan anaknya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga bapaknya enggak mewakilkan orang lain untuk menikahkan anaknya. Nah, tapi anaknya nekat nikah sendiri gitu loh misalkan. Itu juga enggak enggak apa? Itu juga tidak dianggap sah. Paham ya? Secara zahir enggak dianggap sah itu ya. Kecuali kalau bapaknya walinya mewakilkan orang lain misalkan. Baru diperbolehkan. Namanya taukil. Ini kalau anaknya anak perempuan misalkan. Wa min dzalika law anna ar-rajul zawwaja ibnatah kuf'an fid wal khuluq biduni ilmiha. Penting. Kata beliau, dan termasuk contoh juga kalau seandainya ada orang ada orang seorang bapak menikahkan putrinya kuf'an fid wal khuluq biduni ilmiha. Sama-sama sejajar agamanya dan akhlaknya tanpa sepengetahuan wanita tersebut. Eh, na'am. Tanpa sepengetahuan wanita ter tersebut. Naam. Bagaimana sekarang? Bapaknya nikahkan putrinya kepada seorang laki-laki sunni salafi. Paham ya? Akhlaknya bagus, agamanya lurus, paham ya? Tapi anak perempuannya tidak tahu. Dijodohkan tuh enggak tahu anak perempuannya. Fa inna tazwijahu sahih. Maka di sini pernikahannya benar karena tujuan dia bagus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum tujuannya bagus tadi. Li'anna ridaha ghairu mu'tabar karena keridhaan di sini tidak dianggap. Kenapa? Karena dalil menyarankan kalau menikahkan putrinya kepada orang yang eh, bagus agama dan akhlaknya. Kembali ke agama itu. Paham ya? Kembali ke dalil. Wa hadha 'ala masyhur min madhhab Imam Ahmad rahimahullah taala. Naam barakallahu fikum inda ashabih yaitu Hanabilah. Tapi ingat ini, ini sekedar pendapatnya. Waswab, pendapatnya benar, annahu laysa lahul haqq an yuzawwijaha biduni ilmiha. Penting ini, catatan kaki ini penting ya. Maksudnya bagaimana ini yang penting ini yang waswab ini. Dan yang benar bahwasanya bapak tersebut tidak punya hak, mafhum salah bang ini. Bapak tersebut tidak punya hak untuk menikahkan putrinya tanpa sepengetahuan putrinya. Tanpa sepengetahuan putrinya. Jadi harus tahu putrinya itu. Ya, lah bagaimana dinikahkan anak laki-laki enggak tahu putrinya. Paham ya? Naam. Wala biduni ridha dan tidak boleh juga nah, menikahkan putrinya tanpa keridoan putrinya. Tanda ridhonya bagaimana tanda ridhonya? Kalau gadis ketika dilamar diam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau janda itu mengizinkan biasanya. Mau? Mau. Paham ya? Seperti itu. Itu contoh aja enggak usah panjang lebar ya. Kita lihat sini. Liqaulin Nabi SAW la tungkahal bikr hatta tusta'dan. Seorang gadis tidaklah dinikahi sampai dia apa? dimintai izin. Minta izin bapaknya. Bapaknya ngomong mau enggak? putrinya malah nangis, gerok-gerok. Paham ya? Istilahnya gitu ya. Nah, itu bagaimana nangis? Kalau nangis bagaimana Bang nangis? Kalau nangis masih ada ihtimal mau atau enggak mau. Tapi kalau diam biasanya kembali ke hukum asal idza sakatat fa ridhaha. Kalau dia diam itu berarti ridho. Paham ya? Tapi dicek lagi ridhonya, diamnya ini bagaimana? Ternyata dia punya riwayat penyakit bisu. Paham ya? Perlu tak perlu apa perlu yang lain lagi. Paham belum? Ini sekedar contoh biar nam faham ya wa hadza amun lil Ini umum untuk bapaknya dan untuk yang lainnya. Bal ja'a Rasul SAW bahkan datang sabda Rasulullah SAW wal bikru yusta'nam yastamiruha abuha. Yang namanya bikr gadis itu yang mengizinkan bapaknya. Jadi kalau bapaknya enggak izinkan enggak bisa. Au qala yastadinuha atau juga yang mengatakan bahwasanya apa? Nam gadis itu nanti nam yang mengizinkan bapaknya, bapaknya nanya dulu. Paham ya bagaimana? Siap atau enggak? Kalau setia sudah lanjutkan. Fa nassa ala nam ala idnil bikr wa nassa al ab. Maka di sini dalilnya apa? Tetapkan untuk apa? Izin gadis tersebut dan juga izin bapaknya. Paham ya? Karena bapaknya kan wali. Wali yang intian itu na'am barakallahu fikum. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.